Rasulullah SAW membangun Madinah itu dengan tugas beliau sebagai Nabi rahmatan lil alamin. Iwafilah ya? ingat Rasulullah diutus ke tengah-tengah kita menjadi Nabi dan Rasul itu rahmatan lil alamin. Di Madinah beliau Nabi bukan? Halo? Ketika di Madinah Rasulullah Nabi bukan? Nabi di Mekah Nabi di Indonesia Nabi di Eropa Nabi. Ketika Mi'raj di Sidratul Muntaha, Nabi bukan? Nabi, rahmatan lil alamin kok. Jangan dibatasi hanya di Mekah di Madinah. Kalau Rasulullah dikatakan kepala negara dan negaranya Mekah, Madinah atau Arab, berarti di luar Arab beliau bukan kepala negara, berarti beliau tidak berkuasa, betul? Jadi konsep negara Islam ini mempersempit ruang lingkup tugas Rasulullah yang tadinya rahmatan lil alamin menjadi nasionalis nasionalisme. Gimana Pramola sepakat? Bisa diikuti? Sekali lagi wakilah Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi mau di Merkurius, mau di Venus kalau memang ada kehidupan, belum Nabi dan Rasul. Di langit pun belum Nabi dan Rasul. Jadi belum Nabi dan Rasul bukan hanya di Mekah Madinah saja. Sementara konsep negara Islam itu membatasi ruang lingkup beliau. Betul? Sepakat? Alhamdulillah. Eh, teman, ini ya, sepakat ini. Sepakat nggak, Ibu Teteh? Sepakat. Ya, makasih Teh. Kalau begitu selesai ya. Terus, kan udah ada kesepakatan di antara kita. <laughs> Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada batas wilayah teritorial atau batas-batas kenegaraannya. Sementara Islam tidak dibatasi kok. Rahmatan lil alamin. Allah menciptakan alam semesta ini dalam keadaan Islam. Jadi Islam ini tidak pernah menjadi underbow sistem lain. Islam tidak pernah diatasi oleh kapitalisme. Kapitalisme, komunisme, zionisme, apalagi ya? Leninisme, marxisme, sundaisme, nggak pernah di atas Islam. Mereka di bawah Islam kok. Konsep yang mengatakan saat ini kita masih jahiliyah, kita belum Islam, itu meletakkan Islam di bawah konsep jahiliyah. Kata siapa? Allah tetap Tuhan yang mati yang mengatur alam semesta. Ini konsep yang sempit dan keliru Allah. Ini kritik saya pada saat itu yang membuat saya gelisah ketika ada di KW7 itu. Kok seperti ini? Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, Pimpinannya harus seorang raja atau kaisar. Apakah Rasulullah raja? Apakah Rasulullah kaisar? Bukan. Suatu hari Rasulullah ditakdirkan bertemu dengan Raja Najasi setelah Raja Najasi masuk Islam. Setelah Islam besar luar biasa. Raja Najasi datang dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kada alim tali anna malikun fi biladi." Wahum أهل hadil البلد إلى هذه هذه القرية أو هذا البلد يطيعون ما أمرهم Aku ini raja di Najasyi, wahai Rasulullah. Mereka taat, taat tunduk patuh kepada saya karena saya raja mereka. Apapun yang saya katakan dan yang saya perintahkan, mereka mengikutinya. Mereka melaksanakan apa yang saya perintahkan. Wahai Rasulullah SAW. Tapi sekarang saya sudah masuk Islam. Anda adalah Nabi dan Rasul saya maka andalah Harkini yang menjadi raja mereka. Ini mahkota dan tahta saya serahkan kepada anda. Andalah raja mereka sekarang. Ibapilah. Ya, Apakah Rasulullah menerimanya? Tidak. Rasul mengatakan, La. Anta malikuhum. Engkaulah raja mereka. Walastu malikan. Aku bukan raja. Walakin nani nabiullah wa rasuluh. Aku bukan raja. Lastu bimulkin. Walakin Nabiullah Rasulullah, aku nabi dan utusan Allah. Bedakan antara rasul, antara kepala negara, antara raja, kaisar, penguasa dengan pengembala umat. Rasulullah ini pengembala um, pengembala umat bukan raja. Lastu mungkin. Ini yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Ketika Fatul Mekah terjadi, ribu kaum muslimin memasuki Mekah masuk dari segala macam penjuru kota Mekah. Gemar takbir, tahmid dan tahlil merontohkan paganisme yang telah berabad-abad bercengkram. Kemenangan yang luar biasa spektakuler tanpa tetesan darah. Revolusi terbesar sepanjang peradaban manusia. Di mana para penyembah berhala mereka hanya melongo menyaksikan Tuhan yang mereka sembah berabad-abad hancur dengan kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Betul? Demi Allah itu yang akan kita rasakan di tanah air kita nanti ketika Islam bangkit. Allahu Akbar. Allah. Gimana? Masih bersemangat? Lanjut. Masih on? Mau di move? Move on jangan? Ya, ya rahmatullah. Nah, ketika kaum muslimin masuk di peristiwa Fatul Mekah tahun 8 Hijriah, Abbas bin Abdul Muthalib paman Rasulullah duduk di samping Muawiyah bin Abi Sofyan. Muawiyah bin Abi Sofyan menyaksikan bagaimana Islam datang luar biasa dari seluruh penjuru Mekah. Hampir runtuh tuh langit Mekah dengan gemetak takbir tahmid dan tahlil kaum muslimin. Maka Muawiyah berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib, "Ya Abbas, inna mulka ibna akhika qad kaburat." Hei Abbas, sesungguhnya kerajaan keponakanmu ini telah menjadi besar sekarang. Apa jawaban dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW? Ennahu laisa bimulkin. Ini bukan kerajaan. Sekali lagi, ini bukan kerajaan. Walakinna hadza nubuwatul lati anzalahu Allah ila hadhihi ummah hatta takumas Tapi ini adalah nubuah terakhir yang Allah karuniakan kepada manusia sampai hari kiamat. Rasulullah sekali lagi bukan penguasa, tapi Rasulullah pengembala oh, umat. Fakta yang ketiga yang ingin saya tegaskan, kalau Rasulullah bukan kepala negara, bukan raja, bukan presiden, jangan hinakan Rasulullah ke dalam kedudukan yang rendah di mata manusia. Beliau rahmatan lil alamin. Ya, baik. Yang ketiga ya, Lanjut. Tegang gitu ya kemarin. Apa saya terlalu bersemangat? Lanjut jangan Prambalo. Baik, kita lanjut ya. <laughs> Ketika Islam mulai kuat di Mekah, tokoh-tokoh yang banyak disegani ternyata masuk Islam. Hamzah bin Abdul Muthalib, Umar bin Khattab masuk Islam. Jumlah kaum muslimin mulai besar. Kerisauan mulai muncul di para pembesar kafir Quraisy Mekah. Berkumpullah mereka lalu datang menghampiri Rasulullah SAW. Paman beliau Abdul Abu Abu Talib menghampiri mereka. Kepada Abu Talib juru bicara mereka berkata, siapa? Utsbah bin Rabi'ah. Utsbah bin Rabi'ah saat itu adalah juru bicara dari kafir Quraisy. Ya. Tolong sampaikan kepada Muhammad, wahai Abu Talib. Famada yurid? Ya Muhammad, famada turid? Apa sebetulnya kau inginkan Muhammad? In turidu an takuna malikan sanaj'aluka malikan fil Makkah. Jika engkau ingin jadi raja Muhammad akan kami jadikan raja Anda. Kami siap menjadikan Anda raja di Mekah ini. Kalau istilah kita, kalau Anda ingin jadi presiden, segera yang ini kami turunkan. Anda akan akan kami angkat jadi presiden. Baik. Yang kedua, jika Muhammad ingin harta kekayaan, kami bikin dia kaya raya. Akan kami bagi dua harta-harta kami. Silakan ambil. Yang ketiga, jika Muhammad ingin wanita, kami kumpulkan selebritis Mekah. Silakan pilih yang disukainya. <laughs> Tiga hal inilah yang ditawarkan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kalau beliau berhasrat ingin menjadi raja, ambisi sebagai penguasa, pasti diambil kan? Diambil tidak pernah boleh? Diambil. Tapi apa kata Rasulullah? Kullahum ya ammi. Katakan pada mereka wahai pamanku, لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي لا أترك هذه الرسالة حتى يزهرها الله أو أن أمت في سبيلها في سبيل الله Katakan pada mereka wahai pamanku Andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku Bulan di tangan kiriku Aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah risalah ini Sehingga Allah menzahirkannya Atau aku yang syahid di jalan Allah ini Allahu Akbar Ini fakta Ketiga, Rasulullah bukan raja, bukan kepala negara. Mekah Madinah bukan negara Islam. Ini adalah strategi mereka untuk mempersempit ruang dakwah kita. Betul? Takbir ulang semangat. Allahu Akbar. Allahu Alhamdulillah, semangat. Ya. Baik. Tapi saya haus menambal. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya satu ini. Iklan dulu, Ibu Pilar, Rahmatullah.